Dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari hadis yang ke-176 dari kitab Umdatul Ahkam. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Kita telah mengetahui bahwasanya prosesi makan sahur merupakan salah satu amalan yang mulia dalam rangkaian amalan-amalan saum -amalan dan ia mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan mempelajari hadis yang berikutnya. Al-hadithus sabi' was sab'un al mi'ah. Hadis yang ke-177 yaitu an Anas bin Malikin. عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية al wa Sab'un والسبعون al Mi'ah Hadith yang ke-177 dari kitab Umdatul Ahkam عن أنس بن مالك dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu kita telah tahu biografi beliau radhiyallahu anhu secara singkat dalam pertemuan yang lalu زيد بن ثابت رضي الله عنهما dari sahabat Zaid bin Thabit semoga Allah meridhoinya sahabat bin Zaid sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar dan beliau radhiyallahu anhu dikenal sebagai sahabat yang mulia, sahabat yang alim di antara sahabat-sahabat dari kalangan Ansar. Sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mengatakan, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tasahharna kami telah melakukan prosesi makan sahur ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila salati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ila salati beranjak menuju salat yaitu salat subuh. Qala Anas, sahabat Anas berkata, Qultu li Zaidin, aku katakan kepada Zaid, yakni Zaid bin Thabit, Kam kana bainal adhani was suhur? Berapakah jeda atau waktu antara adhan dan proses makan sahur? Qala sahabat Zaid bin Thabit mengatakan qadru khamsina ayah. Kurang lebih jaraknya 50 ayat dari Al-Quran. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang ke-177 ini tentunya masih terkait dengan pembahasan hadis sebelumnya yaitu masih dalam pembahasan sahur. Kalau di dalam hadis sebelumnya terdapat perintah untuk melakukan untuk melakukan sahur dan di dalam sahur tersebut terdapat barokah. Maka di dalam hadis yang sedang kita pelajari ini terdapat suatu bimbingan, terdapat suatu keterangan tentang kapan prosesi makan sahur itu dilakukan. Di dalam hadis yang mulia ini, sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mengisahkan tentang suatu kejadian yang pernah beliau alami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan permasalahan sahur ini bahwasanya beliau radhiyallahu anhu pernah melakukan makan sahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian dekat dengan para sahabatnya. Demikian halnya dengan para sahabat. Beliau pun sangat dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seringkali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan makan bersama dengan para sahabatnya, termasuk makan sahur yang pernah dialami oleh sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan Din rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Zaid bin Thabit yang pernah mengalami makan sahur bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan kejadian tersebut kepada sahabat Anas bin Malik. Di mana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bila dibandingkan dengan sahabat Zaid bin Thabit dari sisi usia, maka sahabat Anas bin Malik relatif jauh lebih muda. Dan sahabat Anas bin Malik tergolong sahabat muda di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sahabat Zaid bin Thabit memberikan menyampaikan ilmu atau keterangan yang pernah dialaminya bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain sahabat Anas bin Malik menimba ilmu dari sahabat Zaid bin Thabit tentang apa yang pernah dialami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sahabat Zaid bin Thabit menceritakan tentang prosesi makan sahur yang pernah beliau lakukan bersama Rasul. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya untuk lebih jelasnya tentang kapan kira-kira makan sahur itu dilakukan. Sebagaimana disebutkan di sini, Qultu Zaidin, aku berkata kepada Zaid, yakni Zaid bin Thabit, Kam kana bainal adzani was suhur? Kapan atau berapa jeda waktu antara adzan dengan sahur? Lalu sahabat Zaid bin Thabit menjelaskan qadru khamsina ayah. Kurang lebih jaraknya sekitar bacaan Al-Quran yang sejumlah 50 ayat. Kira-kira 50 ayat ini berapa waktu lamanya? Disebutkan dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Dari sahabat Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Inna Bilalan, sesungguhnya sahabat Bilal, sahabat Bilal bin Rabah, yu'adzinu bilailin." Beliau adalah yang mengumandangkan azan di waktu malam, yakni azan pertama menjelang subuh. Azan pertama karena subuh waktu subuh sesuai dengan pendapat yang kuat dan itu yang dilakukan di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam proses azannya itu dua kali azan yang pertama dan azan yang kedua azan yang pertama yaitu di masa Rasul dikumandangkan oleh sahabat Bilal dan waktunya masih terhitung malam. Fakulu washrabu maka makanlah dan minumlah. Ketika sahabat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan yang pertama tersebut. Artinya azan yang pertama itulah waktu untuk makan sahur. Sampai kapan? Hatta yu'adzina ibnu ummi maktum hingga sahabat Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan yang kedua yaitu ketika terbitnya fajar shadiq pertanda masuknya waktu subuh. Dari hadis yang mulia ini kita mendapatkan satu keterangan bahwasanya waktu sahur sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan di akhir waktu dari malam. Di akhir waktu dari malam, yaitu setelah muadzin mengumandangkan azan yang pertama, mengumandangkan azan yang pertama. Sampai kapan batas akhirnya? Sampai muadzin mengumandangkan azan yang kedua yakni pertanda masuknya waktu subuh. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala menjelaskan di dalam Tamamul Minnah halaman 146 tentang jarak antara adzan pertama dengan adzan yang kedua. Beliau menjelaskan bahwasanya adzan pertama tersebut alladhi yakunu qabla dukhulil waqti binahwi rub'i sa'ah taqriban. Azan yang pertama itu dikumandangkan kurang lebih seperempat jam sebelum masuknya waktu subuh. Azan yang pertama itu kurang lebih Jaraknya dengan azan yang kedua dengan waktu subuh seperempat jam lamanya. Yaitu 15 menit. Dari sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah kita bisa mengambil suatu faedah atau suatu kesimpulan penting bahwasanya prosesi makan sahur itu yang disunahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dilakukan di akhir malam. Kapan kurang lebih waktu sahur itu dilakukan? Kurang lebihnya adalah seperempat jam sebelum masuk waktu subuh. Yang ketiga itu kebiasaan di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adzan pertama digumandangkan. Hingga kapan batas akhir dari makan sahur tersebut? Hingga terbitnya fajar sadiq, yaitu dengan digumandangkannya adzan kedua atau adzan sholat subuh. Maka dari itu, al syaikh Al-Bassam, Hafizahullah Ta'ala di dalam menyampaikan beberapa faedah dari hadis ini, Beliau menyebutkan faedah yang pertama afdaliyatu ta'khir sahur ila qubail fajr. Keutamaan mengakhirkan makan sahur hingga menjelang waktu fajar. Yakni dilakukan prosesi sahur tersebut di akhir waktu. Kurang lebih seperempat jam, sejak seperempat jam menjelang waktu subuh. Kemudian faedah yang kedua al-mubadaratu bi salati subhi yaitu bergegas untuk melakukan salat subuh. Kemudian yang ketiga anna waqtal imsak huwa tulu'ul fajri. Bahwasanya waktu imsak, waktu tidak diperkenankan lagi makan, minum dan yang lainnya adalah tulu'ul fajri. Terbitnya fajar shadiq yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 187 makan dan minumlah kalian hatta hingga yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar Artinya batas terakhir yang tidak boleh lagi untuk makan dan minum bagi orang yang hendak melakukan saum adalah ketika terbitnya fajar sodik, ketika masuk waktu subuh. Dengan masuknya waktu subuh, maka tidak boleh lagi bagi seseorang yang berkehendak melakukan saum untuk makan, minum, dan yang lainnya. Kemudian beliau berkata, "Wabihada na'lamu annama yaj'aluhu an-nas min waqtaini waqt waqt min waqtaini waqtin lil imsaki wa waqtin li tulu'il fajri bid'atun ma anzalallahu biha min sultan wa innama hiya waswasatun min asy-syaitan liyulabbisa 'alaihim dinahum wa illa fa inna as-sunnata al-muhammadiyah أن الإمساك يكون على أول طلوع الفجر Dengan demikian kita mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia menjadikan dua waktu waktu waktu yang pertama adalah waktu imsak kemudian waktu yang kedua adalah waktu terbitnya fajar ini adalah suatu bid'ah yang tidak pernah ada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sungguh merupakan waswas -was dari syaitan yang ia jadikan sebagai talbis, sebagai kerancuan berfikir bagi umat manusia di dalam mengamalkan agama mereka. Karena bila dilihat sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa waktu imsak itu hanya satu, yaitu ketika terbitnya uh, fajar shadiq ketika masuk waktu subuh. Dengan demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jelaslah bagi kita semua dari hadis yang mulia ini bahwa yang pertama disunahkan bagi kita untuk mengakhirkan prosesi makan sahur kurang lebih seperempat jam sebelum masuk waktu fajar. Kemudian yang kedua, bahwasanya masih diperbolehkan bagi kita yang hendak melakukan saum untuk melakukan aktivitas makan dan minum hingga benar-benar masuk waktu fajar. Kemudian yang ketiga, walaupun di sekitar lingkungan kita telah disebutkan al-imsak, al-imsak, al-imsak, hana waktu al-imsak, maka Hakikatnya yang demikian ini masih diperbolehkan untuk melakukan proses makan ataupun minum. Hingga benar-benar datang waktu subuh. Sebagaimana yang telah kita ketahui dari ayat surat Al-Baqarah ayat 187 tersebut. Dan juga hadis uh, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang telah kita bacakan tadi. Yakni uh, makan dan minum itu tetap terus boleh dilakukan hingga sahabat Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan kedua atau adzan subuh. Demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an pelajaran yang dapat kita ambil dalam kesempatan yang berbahagia ini Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.